Ulil amri yaitu sama pemerintah. Kemudian juga setelah kita singgung masalah haji dan sedikit masalah jihad. Pada kajian yang lalu telah kita kaji dan belum selesai ya mengenai jihad bahwasanya jihad terbagi kepada empat susunan, empat macam. Arba Umarotik <clears throat> ada empat derajat. Pertama, jihadun nafs. Jihad hawa nafsu Kemudian jihadu syaitan, jihad melawan syaitan. jihadu kufar wal munafiqin, jihad melawan orang kafir dan orang munafik. wajihadu arba' bazzulmi zulmi wal bidak wal munkarat. Dan jihad melawan <clears throat> para pelaku-pelaku kezaliman, bid'ah dan kemungkaran-kemungkaran. <clears throat> Pada kajian lalu juga telah kita bahas mengenai jihad hawa nafsu juga terbagi ataupun memiliki empat maratib, empat derajat. Yang pertama yaitu ayujahiduha ala ta'allumil huda wad dinil haqq alladzi la falaha laha wa la sa'adata fi illa bihi yaitu berjihad untuk berta'allum yaitu belajar <coughs> mempelajari hidayah huda dan din yang benar ini sebab tidak ada kesuksesan tidak ada kesejahteraan di dalam kehidupan melainkan dengan agama ini famata fataha ilmuhu syaqiyat ini apabila ilmu ini tidak diketahui terluput darinya berarti sengsaralah hidupnya di dunia dan di akhirat jihad yang pertama ini yang berkaitan dengan jihad hawa nafsu yaitu berusaha agar senantiasa berada di atas talabul ilmi senantiasa memiliki gairah, memiliki semangat dalam menuntut ilmu. Yang intinya merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalahu Allahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan untuknya menuju surga. <clears throat> dalam jalan menuntut ilmu eh, dalam menempuh jalan menuju surga ini memerlukan satu jihad kesungguhan yang benar-benar sungguh kesungguhan yang benar-benar kuat karena yang akan dituju adalah surga dan kata Allah bagi mereka yang ingin menuju surga caranya yang paling mudah dan akan dimudahkan yaitu dengan cara menuntut ilmu Kemudian para ikhafidin azallahu wa iyyakum. Kemudian yang kedua, ala amalu bih mengamalkannya. Telah mendapatkan ilmu, kemudian mengamalkan ilmu yang dia dapati. <coughs> kemudian <coughs> yang ketiga, yujahiduha ala <coughs> da'wati ilaih wa ta'limihi man la ya'lamuh berjihad dengan cara berdakwah dan mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain, kepada mereka-mereka yang tidak tahu. Ini juga membutuhkan jihad, kesungguhan. Karena dakwah merupakan uh, misi yang diemban oleh para rasul dan sudah menjadi sunnatullah setiap mereka yang mengemban dakwahnya rasul pasti akan mendapat rintangan dan hambatan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin." Demikianlah kami jadikan uh, setiap para nabi itu ada musuh-musuh ya, musuh-musuhnya ya, yang terdiri dari setan dari golongan manusia dan setan dari golongan jin. Jadi demikian misinya para rasul yaitu dakwah dan ini memerlukan jihad. Kemudian para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. <coughs> Yang keempat, ayujahidaha 'ala sabr 'ala masyaqqi da'wati ila Allah wa adzal khalq. Ketika dia berdakwah, haruslah disertai dengan kesabaran. Dakwah tanpa disertai dengan kesabaran, maka dakwah tersebut dipastikan akan terhenti. Setiap dakwah yang benar itu pasti akan ada rintangan dan hambatan. Karena para rasul dahulu demikian. Para dai-dai, para ulama-ulama penegak-penegak sunnah tetap mendapatkan hambatan-hambatan. Ada saja orang-orang yang menghambat perjalanan dakwah ini. Oleh karena itu, dakwah memerlukan kesabaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawasau bil haqq watawasobis sabr. Saling nasihat menasihati <clears throat> dalam kebenaran. Bagi yang salah kita nasihati. Yang melihat temannya salah dinasihati. Saling nasihat menasihati, saling isi mengisi, saling bahu membahu dalam rangka untuk menegakkan diri dalam uh, dalam rangka untuk mentaati agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menasihati, kita mendapat nasihat dari orang lain, maka kita terima. Itu sebagai nasihat. Jangan dikategorikan sebagai orang yang sentimen. Ketika kita memberi nasihat orang lain, juga jadikanlah kita sebagai orang yang memberi nasihat, bukan sebagai orang yang menghukumi. Jika tidak, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya watawasaw bil saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Apabila kita sentimen dalam menghadap, melihat orang yang menasihati kita, menasihati kita, mungkin bahasa nasihat dapat kita rubah dengan bahasa salah menyalahi, suka menyalah-nyalahi. Padahal memang yang namanya nasihat ketika itu, ketika kita melihat orang yang salah, tentu kita nasihati. Nah, hanya saja bagi yang sentimen akan mengatakan kamu ini sukanya menyalah-nyalahi, padahal memang perbuatannya salah. Ya. Bagi yang menasihati juga, ya, ketika dia berhadapan dengan orang yang memerlukan nasihat, jangan posisikan dirinya sebagai orang yang menghukum, tapi jadikanlah itu sebagai uh, nasihat sebagai amal kita dan kita ingin agar dia mendapat hidayah. watawasobil hak, Saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Dan saling nasihat menasihati ini dalam kebenaran tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada yang kedua yaitu watawasobis sabar, Saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Para ikhwatiddin azinallahu iyyakum. <coughs> Kita masuk pada uh, jenis jihad yang kedua, jihad syaitan. Jihad melawan syaitan. Bah tadi kita sebutkan jihad melawan hawa nafsu dan banyak kali banyak sekali hadis-hadisnya yang berkaitan dengan jihad hawa nafsu tadi <coughs> sebagaimana yang sekali lagi kita sebutkan uh, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma anin Nabi sallallahu alaihi dari Nabi sallallahu beliau bersabda, "Afdalul jihad ayyujahida nafsahu fi dzatillahi azza wajal." Sebaik-baik jihad, jihad yang tertinggi adalah mereka yang menjihati dirinya sendiri dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Kemudian dalam hadis yang lain Hadis Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hujjatil wada' yaitu sabda Rasulullah ini beliau uh, berikan ketika melaksanakan haji wada'. Apa kata beliau? La ukhbirukum bil mu'min. La ukhbirukum bil mu'min. Aku akan beritahu kepada kalian apa yang dikatakan seorang mukmin man Allah, man ammanahun nas ala amwalihim wa anfusihim yaitu orang yang merasa aman darinya orang yang merasa hartanya dan dirinya aman dari dari di, dari diri orang tersebut dari diri orang yang mukmin tersebut artinya ketika kita berhadapan dengan orang seorang mukmin ini kita tidak pernah curiga dia akan menyakiti kita kita tidak akan pernah tidak pernah curiga bahwasanya dia akan mengambil harta kita merasa aman. Kalau dia ada di situ, kita tidak pernah curiga. Apakah yang berkaitan dengan kehormatan kita ataupun yang berkaitan dengan harta kita. Kemudian wal muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang yang selamat orang lain dari lisannya, dari lidahnya dan dari tangannya. Di sini disebutkan al-muslimu. Al-muslimu tidak disebutkan muslimun man salima, tidak. Akan tapi disebutkan dalam hadis al-muslimu. Al di sini sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam kitabnya fatul Bari, al di sini artinya, artinya yaitu seorang muslim yang sempurna. Seorang muslim yang sempurna, seorang muslim yang selamat muslim yang lain dari lisannya dan dari dari tangannya. Mengapa yang pertama sekali sebut Rasulullah SAW lisan? Karena banyak sekali yang terjadi musibah-musibah di atas dunia ini. Pertempuran-pertempuran, pertumpahan darah, pertumpahan darah, saling baikot membaikot, saling sakit hati, yang paling banyak persentasenya yaitu di gara-gara lidah. Gara-gara lisan. Makanya nenek moyang kita mengatakan mulutmu <coughs> harimau kamu. Kenapa nggak dikatakan mulutmu adalah berukmu atau keramu? Menandakan apa? Karena harimau itu sangat berbahaya. sampai ya. Sampai-sampai kita menyebutkan mulut itu bahayanya seperti harimau. Salah-salah kita diterkam. Demikianlah dahsyatnya yang namanya lidah. Pernah Rasulullah SAW berkata kepada Muad bin Jabal, kalau kamu mau selamat, pegang lisanmu, pegang lidahmu, kata Rasulullah. Kata sahabat ini, loh, kalau kita pegang lisan gimana ngomongnya? Nah, kalau kita pegang lisan gimana ngomongnya? Fabima natakalam, bagaimana cara kita ngomong? Ya. Rasulullah SAW mengatakan sakblat ke umuk, Ah, kamu ini gimana? Gitulah kira-kira. Ya masa gitu nggak paham. Artinya apa? Pegang lisan artinya bukan dipegang kemana-mana. Pegang sana kemari. Bukan itu yang dimaksud, tapi jaga lisan. Ya, jaga lisan. Jaga lisan. Karena ini merupakan mu banyak musibah yang terjadi gara-gara lisan. Fitnah di Indonesia juga terjadi gara-gara lisan. Baik fitnah di pemerintahan semua gara-gara lisan. Ya. Kalau ada yang baku hantam itu dikarenakan efek dari gara-gara gara-gara lisan. Apalagi sekarang banyak mengaku sebagai politikus. Banyak yang mengaku sebagai orang-orang intelektual. Banyak lagi yang mengaku, ya, setiap pernyataan harus disiarkan dan lain-lainnya. Ini dengan lisan, tidak dengan pukul-pukulan. Ya, tidak dengan pukul-pukulan. Makanya al-muslimu man al muslim min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sempurna adalah orang yang selamat dari lisannya. Ini susah. Ya. Mereka yang sanggup mengontrol lisannya itu sesuai dengan keimanannya. Semakin tipis keimanannya, maka akan semakin mudah sekali dia uh, apa namanya berbicara dengan pembicaraan yang tidak hak dan tidak benar. Kemudian wayadihi dan selamat dari tangannya. Nah, yang paling banyak melakukan dosa setelah lisan adalah tangan, ya. Tangan. Makanya orang pukul-pukulan biasanya tangan dulu. Nah, begitu tonjok-tonjokan biasanya nunjuk-nunjuk dulu kan begitu. Tidak ada kakinya naik, nunjuk-nunjuk hidungnya. Nah, kalau kaki itu jarang-jarang saja dipakai. Kan begitu. Makanya ini paling banyak milisanihi wa Jadi artinya al-muslimun mansalim al muslim milisanihi wa Seorang muslim adalah yang selamat muslim yang lain dari lidahnya dan tangannya bukan berarti kalau ada orang seorang muslim yang saudaranya dia selamat dari lidahnya dan tangannya bukan berarti oh berarti dia kafir enggak ya karena sekali lagi di situ al muslim dengan artian seorang muslim yang sempurna kalau ada seorang muslim tetangganya tidak selamat dari lidahnya berarti dia seorang muslim yang tidak sempurna keimanannya jadi demikian saja tidak artinya kafir kemudian kata Rasulullah Wal mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Seorang mujahid adalah seorang yang berjihad untuk mentaati Allah. Ya. Berjihad untuk mentaati Allah. Derajat pertama jihad hawa nafsu. <coughs> Berjihad untuk mentaati Allah. Bukankah seorang mampu berperang, jihad, jihad menghadapi orang-orang kufar untuk meninggikan agama Allah, bukankah setelah dia mampu mengendalikan nafsunya? Kalau dia jawab, dia bertanya dengan nafsunya, tentu dia katakan ya enaknya di rumah saja. Bersenang-senang dengan istri, bermain-main dengan anak. Ketimbang pergi jihad jalan sana kemari dengan apa namanya yang dengan nyawa di ujung tanduk ya mungkin saja pada saat itu dia akan tewas anaknya akan yatim istrinya akan janda, mungkin setelah itu akan dinikahi orang lagi, selesailah urusannya. Ya. Kalau dia tanya dirinya ya enaknya di rumah saja kan begitu. Makanya yang pertama al al mujahid seorang yang mujahid sebenar-benar mujahid mereka yang mampu mereka yang mampu sungguh-sungguh dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Ketika muncul uh, firman Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang muslim uh, menyuruh kita untuk berjihad melawan orang-orang kufar ya memerintahkan kita jihad untuk orang melawan orang-orang kufar tentunya di sini memerlukan pengendalian diri nah, memerlukan pengendalian diri kalau tidak ada pengendalian diri ya tidak ada pengendalian pengendalian diri maka perang yang akan disulut itu hanya berdasarkan uh, emosi belaka atau dikarenakan fanatisme atau dikarenakan hal-hal yang lainnya bukan dikarenakan litakuna kalimatullahi yal ulia bukan dikarenakan untuk menegakkan untuk meninggikan kalimat Allah bukan untuk itu jadi demikian para ikhwatiddin insallahu wa iyyakum makanya yang pertama jihad hawa nafsu belajar yang pertama belajar yang kedua apa tadi mengamalkan, mendakwahkan. Kemudian sabar ini derajat yang pertama dalam jihad. Oleh karena itu kalau ada orang mengatakan ah, apa itu orang belajarnya wudhu nggak selesai-selesai, toharo nggak selesai-selesai, hari-hari bahas haid dan nifas, sementara kaum muslimin di sana dibantai habis-habisan. Sampai kalau orang dulu mengatakan mencaci maki para ulama hadis, ulama haid wan nifas. Nah, Ulama haid dan nifas mengapa? Karena ini bahas masalah haid dan nifas. Cobalah antum mau jihad, haid istri antum nggak tahu gimana hukumnya. Nifas istri antum nggak tahu bagaimana hukumnya. Mau menegakkan daulah Islam ini gimana caranya? Masalah darah aja nggak selesai, Wuduk centang perenang kalau bicara masalah jihad. Dari mana ini datangnya? Jadi demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Makanya ketika seorang jihad melawan melawan orang-orang kufar, dia sudah memiliki pertimbangan. Karena dia sudah memiliki jihad hawa nafsu tadi. Nah, ada ilmunya. Kan begitu, oh begini ilmunya begini. Kemudian kalau nggak cocok ya nggak ada namanya jihad. Dia akan pertimbangkan dengan ilmu. Ketika dia menghadapi orang kafir yang nggak mungkin orang kafir yang dihadapi pakai apa namanya pakai tank panser dia datang Allahu Akbar pakai bambu runcing ketek ketek ketek ketek gimana ya Tentunya ini tidak jihad awan nafsu dulu. Itu namanya ya semangat-semangat nggak nentu saja tanpa perhitungan. Ya, tanpa perhitungan. Jadi demikian para ikhwatiddin wa iyyakum. Wal mujahid man jahada nafsahu fi taatillah. Seorang mujahid adalah mereka yang jihad, menjihati nafsunya untuk tetap berada di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin gampang mengucapkannya, realisasinya antum sendiri bisa merasakan kita tetap sungguh di atas ketaatan Allah, istiqomah. Ini jangan dikira suatu suatu praktek yang mudah. Ya. Makanya seorang sahabat, ya Rasulullah datang, ya Rasulullah minta wasiat. Apa kata Rasulullah? Kul tu billah tsumma Ha, sudah bereslah itu. Selesailah kamu masuk surga itu. Apa? Wasiat Rasulullah, kul tu bilah katakan aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomah. Itu saja. Antum senungkanlah itu saja. Seolah masuk surga lah antum. Ya, aman billah istiqomahnya ini yang kadang-kadang apa namanya? Ya, kadang-kadang bisa tarik ulur kan begitu. Jadi ini kan para ikhwatiddin Allah ya. Kemudian apa wal muhajiru man hadar khataya wadzunub. Seorang yang hijrah adalah mereka yang menghijrah artinya meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Nah, jadi demikian. Ini <coughs> yang berkaitan dengan jihad hawa nafsu. Kemudian jihad syaitan. Jihad melawan syaitan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Wa ammal jihad wa amma jihadu syaitan martabatan." Adapun jihad melawan syaitan ada dua derajat. Yang pertama jihaduhu ala daf'i ma yulqi ila al-'abdi min asy-syubahat wasyukuk wasyukukul qadihah fil iman yaitu jihad untuk mencegah semua syubhat-syubhat, keraguan-keraguan <clears throat> keraguan-keraguan tentang keimanan yang dibisik-bisikan oleh syaitan. Ragu. Jadi kalau ada keraguan langsung di ditepis. Nah, contohnya lah kita buat yang ah, Sederhana sekali. Mengenai pernyataan bahwasanya akhirat itu akhirat orang-orang intelektual tadi uh, apa namanya? Akhirat itu tidak kekal. Mereka akan mendatangkan juga dalil-dalil sebagai data bahwasanya kami juga bisa bertindak ilmiah lah begitu. Jadi dia berkata kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu pasti akan musnah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tinggal hanya wajahnya Allah. Yang maha yang maha yang maha mulia. Yang maha agung dan pemilik kemuliaan. Apakah surga ataupun neraka dan akhirat dan semua hal-hal yang berkaitan dengan akhirat itu termasuk sesuatu? Ya, berarti kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu pasti habis. Kalau seandainya dikatakan kekal juga, berarti makhluk yang akhirat, makhluk yang ada di akhirat itu merupakan ciptaan Allah. Kalau dia punya sifat yang kekal, berarti apa beda dia dengan Allah sama-sama kekal? Apa bedanya? Tuh kan? Quran mengatakan semua musnah kecuali Allah. Nah, begitu kecuali Allah. Makanya apa saja akan kekal. Loh, ke, bagaimana dengan Bagaimana dengan <coughs> ayat-ayat yang mengatakan khalidina fiha? Nah, kan begitu? Ya. Mereka kekal dalam surga selama-lamanya. Bagaimana? Apa kata mereka? Ini artinya bukan kekal, tetapi karena sangkin panjang lama mereka di dalam surga, makanya disebut seperti kekal. Ah, kan hebat. Namanya juga intelektual. <laughs> ya. Jadi demikian para ikhwatiddin Allah iyyakum makanya kalau main somot seperti ini ya kemudian dipahami dengan pemahaman sendiri kacau jadinya agama ini kacau kacau sekali ya. kacau sekali untung dia katakan tidak dia katakan semua yang akan musnah kecuali wajahnya Allah kakinya Allah udah hilang tangannya udah nggak ada karena yang wajahnya saja untung nggak seperti itu kalau saya tahu tak jewer itu kupingnya <laughs> ya jadi para hafidin sallallahu iyyakum tidak pernah ada yang berpendapat seperti ini tidak pernah ada yang berpendapat seperti ini tidak dari kalangan sahabat. Rasulullah juga nggak pernah berpendapat seperti ini. Tidak dari kalangan sahabat, tidak dari kalangan tabiin. Ulama-ulama Syafi'i semua tak ada. Orang-orang terakhir ini saja setelah tamat-tamat dari Chicago itu. <laughs> Mereka punya pemikiran-pemikiran apa namanya? ee, eh, pembaharuan, coba Islam dibaharu-baharukan. Nah, coba Islam mau dibaharukan, rame jadinya. Kalau Islam dibaharukan padahal sudah komplit dari dulu, dia tinggal mengamalkan kok dibaharu-baharui lagi. Jadi demikian para ikhwatiddin Allah iyyakum makanya eh apa namanya? Ini salah satu syubhat. Ya bagi yang enggak tahu jawaban, oh iya juga ya. Nah, kan begitu. Oh iya ya, dalilnya ada, Qur'annya ada. Jelas surah Rahman. Kan begitu. Jadi bagaimana caranya? Nah, ini yang dikatakan syubhat, syukuk. Ya, yang dilontarkan oleh setan-setan seperti itu. Ini merupakan tentara-tentara syaitan. Sebagaimana firman Allah tadi wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan al insi wal jin. Demikian kami jadikan untuk setiap nabi itu ada musuh. Musuh yaitu apa? Setan dari golongan jin dan manusia. Nah, ini yang jenis manusianya ini setannya. Nah, jadi demikian. Nah, inilah. Jadi setan bisa memasukkan langsung, bisik-bisikan langsung ataupun melalui uh, ah, konco-konconya ataupun uh, kaki tangannya atau anak buahnya. Karena anak buah setan itu banyak sekali. Ya, jadi demikian para ikhwatiddin allahu iyyakum mengenai jihad syaitan. Mampu ya, yang dia uh, mampu mengendalikan jihad nafsu tadi kalau masalah menghadapi ini sini sudah gampang. Untuk menghadapi jihad kedua ini masih sudah gampang. Ya, sudah gampang. Sudah mudah sekali kenapa? karena dia sudah berada di, di dalam jihad hawa nafsu, dia belajar. Orang yang belajar pasti akan mendapatkan jawabannya. Orang yang nggak belajar pasti akan tetap menjadi orang-orang yang bingung. Makanya banyak di kalangan kaum muslimin semakin aku ngaji kok semakin bingung. Nah, itu itu setan itu ngemus-ngemuskan Alah, kemarin kamu nggak belajar nggak bingung. Begitu belajar tambah bingung. Begitu belajar fikih katanya ini, yang ini mengatakan ini terus gimana? Masing-masing punya dalil. Lah masa sholat nggak bingung. nggak bingung jadinya. Kan begitu. Ada yang berkesimpulan seperti ini. Ya, waktu saya begini, waktu saya nggak nggak taat sekali nggak pernah bingung. Setelah taat setelah ngaji kok malah bingung. Nah, ini namanya talbisul iblis, bisikan-bisikan iblis. Oh, alah ngosang ngosang Apain sih pakai bingung-bingung? Nah, begitu. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin azza wa iyyakum. Makanya Jihad pertama ya, dalam melawan setan ini yang pertama jihad untuk mencegah semua keraguan-keraguan. Ada keraguan apa saja yang berkaitan keimanan dicegah. Ah tentunya untuk mencegah ini nggak akan mungkin antum dengan cara berkelamburia kemudian mengharapkan wansit dengan kuasa mutih. Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Karena untuk mengetahui ini suatu pemahaman yang tidak baik, yang ini baik itu hanya satu saja jalurnya. Ya jalur menuju surga tadi, yaitu menurut ilmu. Menurut ilmunya, yang namanya menurut ilmu sudah ada caranya. Ya, sudah ada caranya semenjak dahulu. Para sahabat juga sudah memberitahu kita bagaimana caranya menurut ilmu. Ya, seperti Ibnu Abbas, dia tahu seorang sahabat ada memiliki hadis yang dia tidak punya. Dia datang di situ, Ya, nunggu dia sampai dia keluar. Sampai-sampai kata yang sahabat ketika dia keluar dia lihat Abdullah bin Abbas di pintunya sudah berabu. Ya, ter, ter, ter apa namanya? terkena debu. Ya. Wahai, apa namanya? Ya bin Abbas, mengapa tidak kamu suruh saja orang lain untuk mengatakan kepadaku agar aku yang datang. Nah, begitu. Artinya memang yang namanya ilmu itu memang harus dicari dan dituntut ya. harus dicari dan dituntut dicari dituntut ada yang dihafal dan seterusnya tidak dengan cara wangsit barang siapa yang menuntut ilmu dengan cara wangsit ya maka dia akan tetap bodoh bodoh bodoh bodoh bodoh dan goblok itulah dia semakin dekat orang cara ini jamaah mana saja coba lihat, semakin dekat dengan cara ini maka dia akan semakin makin bodoh Semakin mendekat dia dengan cara-cara al-hadis, dia akan semakin pintar. Coba perhatikan. Ini biasanya orang-orang tasawuf Orang tarekat dan orang tasawuf. Semakin banyak kadar tarekatnya dalam satu jemaah tersebut, perhatikan, pasti semakin bodoh. Coba perhatikan, mana saja jemaahnya. Apakah dia berjenggot, bertopi, coba lihat, perhatikan. Akan semakin bodoh. Semakin dekat seorang pada manhaj al-hadis, coba perhatikan, pasti akan semakin pintar dan akan semakin kritis. Antum lihat sendiri. Coba apa contohnya? Gak salah di marah orang. Kemudian yang kedua, jihaduhu ala daf'i ma yulki ilaihi minal iradatil fasidah wasyahwat. Nah, dia berjihad untuk <coughs> untuk menepis semua bisikan-bisikan dan kehendak-kehendak yang dibisikkan oleh syaitan yaitu dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang yang eh, yang rusak ataupun dalam mengikuti hawa nafsu atau melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ini jihad dan syaitan akan terus senantiasa ya. Terus senantiasa, terus menerus berusaha agar membisikkan kepada kita supaya supaya kita melakukan satu kekeliruan. Ya, dan ini terus, terus, terus dan terus tidak akan pernah berhenti sampai nanti kita meninggal dunia. Ya, sampai kita meninggal dunia. Makanya saya katakan tadi, mereka yang ikut kelompok kiri ini, sayap kiri ini. Ya, orang-orang tasawuf tarekat dan seterusnya. Makanya mereka punya istilah ada sampai derajat yang tidak didapatkan tidak dibebani hukum. Nah, inilah sangkin apanya ini, Sangkin jauhnya dari din. Nanti mereka akan sampai kepada suatu derajat entahlah makrifat namanya, entah nakirot, entah apalah ya. Yaitu tidak mendapat lagi beban agama, beban kewajiban hukum. Ya mau dia zina nggak ada masalah lagi. Ya mau ini mau itu nggak ada masalah lagi. Kalaupun dia berzina nanti pengikutnya mengatakan, "Oh, dia itu berzina sebenarnya bukan untuk berzina." maksudnya itu nanti supaya mendakwahkan <laughs> ah begitulah kira-kira <laughs> ya itu kan pendekatan saja sebenarnya bukan zina itu tujuannya tapi mungkin kepleset saja tadinya <laughs> nah jadi demikian ada saja tafsir-tafsiran takwil-takwilan supaya dia itu bersih dari dosa ada saja coba perhatikan <coughs> jadi dua ini jihad lawan setan jihad untuk menepis semua keraguan-keraguan Itulah yang disebut dengan syubhat. Ya, syubhat. Nah, sekarang terjadi satu fikr. Ghazwatul fikr yaitu pertempuran pemikiran. Orang-orang non muslim dengan apa namanya dengan uh, kaki tangan yang ada di dalam kaum muslimin itu memberikan ide-ide, pemikiran-pemikiran baru yang intinya akan merusak akidah kaum muslimin. Seperti masalah akhirat tadi. Ya, seperti masalah akhirat tadi. Ini merupakan permasalahan yang sudah lama muncul, sudah lama ada. Yaitu orang Jahmiyah yang mengatakan seperti itu. Tapi kadang-kadang muncul, ya. Terkadang hilang, muncul lagi. Orang yang nggak tahu dikira wah ini orang intelektual ini. Kenapa? Karena belum ada yang ngomong seperti ini. Padahal sudah ada. Orang Jahmiyah yang disembelih oleh khalifah pada saat itu. Tapi dia nggak tahu, nggak tahu atau pura-pura nggak tahu, Allah alam. Yang jelas orang Jahmiyah pada saat itu tidak mengatakan akhirat itu kekal. Mereka tidak mengatakan kekal. Mengapa? Kalau dikatakan kekal, berarti Allah juga kekal. Berarti menyamakan Allah dengan makhluk. nggak boleh. Nah, begitu. Nah, ini kemudian di, diambil oleh orang-orang belakangan. Kemudian dipakai dengan, dibungkus dengan bungkus yang, bungkus kadu yang sedikit ada pernak-perniknya. Jadi sedikit menarik di pasaran kaum muslimin. Nah, begitu. Ini permasalahannya. Kemudian yang kedua, jihad melawan diri agar tidak melakukan perkara-perkara yang jihad menepis godaan-godaan setan yang senantiasa menyuruh kita berbuat dosa. Nah, ini dikatakan syahwat. Jihad untuk menepis syubhat dan jihad untuk menepis syahwat. Karena syahwat Syahwat merupakan suatu unsur yang sudah ada pada setiap diri manusia. Itu sudah ada. Dan syahwat ini sebagaimana sabda firman Allah Subhanahu wa taala, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sungguhnya hawa nafsu itu senantiasa menyuruh kita untuk berbuat jelek. Dan inilah yang ditunggangi oleh syaitan. Ah, begitu. Inilah ditunggangi oleh syaitan. Misalnya seorang pemuda. Seorang pemuda tentu seleranya ke kemana? Ke Mitiau. Mitiau maksudnya di sini pada seorang akhwat kan begitu? Iya kan? Iya apa enggak? Nah, itu pura-pura enggak paham pula. Ya, seorang pemuda suka dengan seorang pemudi. Kan begitu? Ya dengan dua orang pemudi juga enggak apa-apa. Ya. Suka. Dan ini sudah sunatullah, fitrah. Kalau enggak ada ini, manusia tidak akan berkembang. Kan begitu? Makanya Rasulullah SAW melarang keras orang yang mematikan syahwat ini. Kenapa? Kalau ini dimatikan, berarti akan memusnahkan generasi, tak ada keturunan. Eh, ini fitrah sudah ada. Keinginan terhadap seorang ikhwan, keinginan terhadap seorang akhwat itu sudah ada. Semenjak zaman dahulu, Rasulullah sendiri ada. Rasulullah sendiri begitu. Yang paling aku senangi di dunia ini, diantaranya, wanita dan wanita coba, wanita. Itu makhluk yang paling mulia. Kalau antum ada yang mengatakan apa? Kalau ke saya Ustaz, kalau kalau wanita sih ah belum terpikir lah gitu ya. Alah-alah. <laughs> Ceritanya aja itu. <laughs> Karena belum dapat saja. Jadi pada intinya para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum ada ada kesenangan dan inilah yang dipergunakan oleh syaitan untuk menyingkirkan dia untuk mengendalikan dia agar menyimpang dari jalur. Menyimpang dari jalur akhirnya dan banyak terjadi seperti ini. Ya. Soal Islam tidak melarang seorang pemuda suka dengan pemudi. Karena itu sudah sunnatullah. Demikian juga seorang pemudi nggak terlarang menyukai seorang pemuda karena udah apa? Sunnatullah. Nah, begitu. Itu sudah sunnatullah. Nah, tetapi setan memanfaatkan ini. Ya, setan memanfaatkan ini. Seorang pemudi, ya, seorang pemudi karena dia suka dengan seorang pemuda ataupun para pemuda misalnya, ya, tentu kan nggak mungkin dia datang, bang, bang, bang, godain dong, kan nggak mungkin. Karena kenapa namanya uh, murahan kali lah, kan begitu. Caranya bagaimana ya? Dengan membuka aurat, kan begitu. Dengan membuka aurat, dengan berpakaian pakaian yang yang minim supaya para lelaki tertarik. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh Shelton. Ini yang dimanfaatkan oleh Shelton. Ada juga akhirnya malah orang ini malah di, di diperlakukan tidak tidak senonoh. Akhirnya menyesal sendiri. Kan begitu. Yang laki-laki bagaimana? Kan begitu juga. Yang laki-laki bagaimana? Dengan cara menarik lawan jenisnya ya biasanya ngerayu, kan begitu ngerayu. Nah, kalau Islam tidak seperti itu. Islam tidak seperti itu. Ada kira-kira cocok datang lama kan begitu. Gimana Pak? Saya ini sebenarnya senang, tapi tinggal bapak lah terserah. Nah, kan begitu. Ya santai saja. Kalau bapak tolak ya kalau bapak terima alhamdulillah, kalau enggak ya astagfirullah pak. <laughs> Tapi pada intinya, ya, namun pada intinya, ya, pada intinya kita itu berjuang melawan setan dalam rangka untuk menolak syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Syahwat inilah yang senantiasa ditunggangi oleh para syaitan supaya kita menyimpang dari jalur yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Para ikhwatiddin, azinallahu wa iyyakum. Wa ahlul ilmi dzakaru anna lisyaitan 'ala al-insani madkhalan. Para ulama ahlul ilmi menyebutkan bahwasanya setan memiliki jalur menggoda menggoda seorang, ya, memiliki dua jalur dalam menggoda seorang. Yaitu al-awwal madakhal syahwat, dari jalur syahwat. Dari sini dia masuk. Ya. Dari sini dia masuk. Waktu Nabi Adam alaihissalam keluar dari dari surga juga setan masuk dari sini Kemudian madakhal syubahat dari jalan syubahat. Fahuwa tilil insani fayanzuru fi muyulihi. Nah ini. Setan ini setan ini mendatangi seseorang dan dia lihat kira-kira orang ini condong kemana? Ke syahwatnya kah ataukah ke syubhat? Nah begitu. Jadi riset dulu dia, diperkirakan. Setan aja ber, bertempur mau melawan kita tuh banyak perkiraan. Ini tank pakai pemberuncing Allah Akbar walillahil Ya, kasihan. Ya. Jadi dilihat kemana, kemana apa namanya condongnya. Faida wajadahu dhaiful iman, raqiqut ta'ah, qalilul ibadah, jazabahu ila syahwat wa ila fi'lil munkarat. Apabila dia lihat imannya lemah, kemudian uh, ketaatannya juga minim, kemudian sedikit ibadahnya, maka dia punya siasat dengan cara melalui masuk melalui syahwat. Kemudian digiringlah orang ini <laughs> ya dengan apa namanya melalui dengan mengendalikan syahwatnya dengan syahwatnya dimanfaatkan melalui syahwatnya dan agar dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkarat. Nah, fa aku tuh hadzal tariq, disesatkanlah orang ini dari jalur ini. Karena apa? Ibadahnya begitu, Centang perenang. Makanya kalau kita lihat eh, orang-orang yang uh, tidak peduli dengan halal haram, coba lihat ibadahnya sedikit. Ya, ibadahnya sedikit. Salatnya dikit. Pokoknya serba dikit dah. <laughs> ya. Kemudian wa in wajadahu syadidat tamassuk bi taatillah qawiyul iman. Ha ini. Kalau dia lihat orang ini masalah taat kepada Allah kuat. Kemudian qawiyul iman, kuat imannya juga kuat. Ya. Kalau masalah ketaatan, iya dialah nomor satu lah pokoknya. Masalah infak, dialah nomor satu. Imannya kuat dan eh, ketaatannya juga kuat. Fa innahu la ya'ti min hadha tariq. Setan tidak masuk dari sini. Karena kalau masuk dari sini kalah dia. Tidak akan masuk, ayo dibujuk-bujuk, kamu minum saja, kamu berzina saja, kamu maling saja. Itu nggak mempan. Ya, nggak mempan. Makanya orang-orang yang apa namanya? Oh, kita lihat rajin ibadahnya, rajin zikirnya. Ini terlepas masalah keras nggak kerasnya ya. Uh, pokoknya dilihat taatlah ahli ibadah. Setan nggak akan me, apa namanya menggodanya. itu loh mangga sebelah itu lagi lagi ranum. Nggak akan itu cara dia menggoda. Kenapa? Nggak akan. Nggak akan gol. Kenapa? Karena dia orangnya taat. Nah, dari mana dia? Maka dia masuk dari jalur syubhat. Bagaimana caranya? Fa inna ma ya'ti min tariqu syubhat wasyukuk wazununul fasidah. Setan akan masuk melalui jalur syubhat. Jalur uh, membuat dia ragu dan sangka-sangka yang jelek. Fayuqi'u fil bid'ah wal muhdatsat sehingga dia jatuh pada perbuatan bid'ah. Ah itu dia. Iya kan? Orang yang melaksanakan salah salah satu perbuatan bid'ah misalnya Uh, apa misalnya contohnya yang mudah lah. Apa misalnya? nggak tahu antum contoh bid'ah itu apa misalnya satu. Ah? Nah, zikir jama'i. Ya, zikir rame-rame lah kan begitu. Orang ini maka mau zikir rame-rame kan karena dia memang kepingin berzikir. Kan begitu. Dia semuanya semangat untuk berzikir. Begitu dia punya semangat berzikir, bukan setan datang, loh, nggak usah zikir, maling saja, gak akan mempan. Gak akan mempan ini. Tapi apa? Ah, makanya di di di di di, di, di apa namanya? ditarik dikit. Kamu zikir saja supaya lebih mantap, kencang-kencang suaranya kan begitu. Wah, wah, wah, wah, wah kan begitu. Ya. Akan nah, kan semakin mantap. Nah, maka dari jalur ini dia datang. Jadi ini saja. Ya. Apabila dilihatnya orang ini kuat dalam beramal, dimasukkannya dari jalur yang cocok bagaimana cara menggoda orang ini. Kemudian para ikhwafiddin azallahu iyyakum fahadani tariqan lisyaitan alal insan. Inilah dua jalur syaitan dalam menggoda manusia. Wa huwa aduwuhu. Setan itu adalah musuh manusia. Bal huwa a'da'u a'da'i insan. Bahkan setan merupakan musuh manusia yang paling besar. Wa yasta'idu billahi min nazghatihi hendaklah hendaklah berlindung pada Allah dari godaan-godaannya bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin ya Allah katakanlah ini Allah memerintahkan wa qur rabbi katakanlah wahai Rabbku aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan wa a'udzubika rabbi ayyahdurun dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari dia mendatangiku surat mukmin ayat mukminun ayat 97 98. Kemudian para ikhwatiddin allah wa iyyakum. Jadi uh, ini merupakan jihad melawan syaitan. Jadi poin yang kedua jihad melawan syaitan yang dia memiliki dua derajat, jihad melawan uh, syukuk, syubahat dan jihad melawan syahwat. Kemudian <clears throat> jihad kufar wal munafikin, Jihad lawan orang kafir, orang munafik. Ini ternyata partai yang ketiga, derajat yang ketiga. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Wa amma jihadul kuffari wal munafiqina fa arba'u maratib." Nah, itu dia. Adapun jihad lawan orang-orang kafir dan munafik itu pun ada empat derajat. <coughs> Pertama dengan hati. Kemudian walisan dengan lidah, walmal dan dengan harta, wan dan dengan hati, eh dengan jiwa. Ya, dengan jiwa menyabung nyawa. Wajihadul kufar akhassu bil yad. Adapun jihad menghadapi orang kufar khusus dengan tangan wa jihadul munafiq akhas bil lisan dan jihad melawan orang-orang munafik khusus dengan lisan. Di dalam hadis Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Nabi sallallahu bersabda, "Qala jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Jihadilah orang-orang musyrik, berjihadlah kamu melawan orang musyrik dengan harta kamu, dengan jiwa kamu dan dengan lidah kamu. Fajihaduhum bil lisan, jihad dengan lisan huwa sya'nu ahli ilmi. Ya. Jihad melawan orang kafir dengan lisan yaitu ini tugasnya para ahli ilmi, para ulama. Wa huwa bayanul haqqul lahum wa raddu ala dalalatihim wa abatilihim bil hujjati wal barahin yaitu untuk membantah, menerangkan yang hak terhadap mereka, membantah kesesatan, kebatilan-kebatilan mereka dengan hujah-hujah, dengan dalil-dalil. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Furqan ayat 52, "Fala tuti'il kafirin." Janganlah kamu mentaati orang kafir wajahiduhum jihadan kabira. Dan jihatilah mereka dengan jihad yang yang besar. Bagaimana kemarin kita sebutkan bahwasanya Surat ini surat Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini jihad. Padahal ketika Rasulullah dan para sahabat berada di Mekah belum ada jihad perang dengan senjata. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala tuti'il kafirin, jangan kamu mentaati orang kafir wajahiduhum. Nah, disebut jihad. Jihad jihadan kabiro. Jihadi mereka dengan jihad yang dengan yang besar, sungguh-sungguh. Fajihaduhum bil Quran, jihad jihadan kabiro. Menjihati mereka, jihad melawan mereka dengan Al-Quran merupakan jihad yang sangat besar. Fahada li ahli ilmi alladhi hamal Quran wal bayan. Ini merupakan tugas ahli ilmi yang membawa Al-Quran dan penjelasan. Adapun jihad dengan harta, ya Bagaimana yang sudah kita maklumi yang bagi mereka yang punya kelebihan harta dia pergunakan untuk apakah untuk medan dakwah, apakah untuk uh, menulis eh, buletin-buletin uh, untuk dakwah ya ataupun uh, menyebarkan kaset-kaset dakwah ya melalui nafkah dirinya ataupun menyebarkan uh, dakwah dari berbagai media massa baik cetak maupun elektronika. Ini dikatakan juga jihad. <clears throat> Nah, begitu. Jadi bukan kalau jihad sudah main asah perang saja, main asah pedang enggak. <clears throat> Kemudian jihaduhum bin nafs. Jihad dengan jiwa. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah." Perangi mereka hingga tidak ada lagi fitnah. Fitnah di sini apa maksudnya? kesyirikan, bukan fitnah, bukan fitnah-fitnah yang lain seperti fitnah wanita. Karena fitnah wanita tetap ada. Ya. Waqatilum hatta la takuna fitnah jihati mereka, jihati mereka, lawan mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Dan fitnah yang paling besar yaitu syirik, kesyirikan. Hingga tidak ada lagi kesyirikan. Wa yakuna dinu Sehingga agama itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang katanya jihad, jihad, jihad. Mengapa? Kenapa Pak jihad? Karena kita sekarang lagi susah. Minyak lampu susah di, di, dicari. Beras naik. Kayu nggak bisa diambil. Terus gantung diri sajalah kalau kita jihad. Ayo kita jihad kaum muslimin ini jihad. Ini nggak jihad namanya. Mengapa? Karena jihad dalam rangka mempertahankan yang yang sejengkal di atas kemaluan. Itu saja. Coba kita perhatikan kelompok-kelompok yang ujung-ujungnya jihad. Dikit-dikit jihad, dikit-dikit jihad. Coba perhatikan buletin-buletinnya. Apa yang isinya di sana? Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya perekonomian kan itu. Wek-wek macam-macam lah. Ya, masalah politik, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya masyarakat sengsara. Apa saja yang dibahas ujung-ujungnya masyarakat sengsara. Ujung-ujungnya masalah makan. Ujung-ujungnya masalah perut. Coba perhatikan, Coba Anda melihat ada buletin yang ada bendera dua gini. Ujung-ujungnya ke sana, ujung-ujungnya ke perut. Padahal Rasulullah SAW berjihad itu litakuna kalimatullah ya ulia agar kalimat Allah itu yang tinggi. Hatta la takuna fitnah tidak ada lagi kesyirikan. Ini yang diberantas. Ya. Ini yang diberantas. Rasulullah dan para sahabat yang memberantas kesyirikan walaupun dalam keadaan lapar. Terbukti ketika perang Badar itu dalam keadaan puasa, lapar. Ini enggak lapar dengan mengatasnamakan jihad. Bilang aja lah lapar, selesai masalah nggak pakai jihad. Kan selesai masalahnya. Nah, jadi mikir lapar ya Covidin fenomena yang kita lihat sekarang ini. Tapi memang banyak juga orang-orang yang menyambut hangat. Tapi ya demikianlah kondisinya. Kemudian para ikhwatiddin azinallahu wa iyyakum <coughs> Yang selanjutnya jihad jihadu arba jihadu arba bidzulmi wal bid'ah wal munkarat. Jihad dalam melawan para pelaku-pelaku kezaliman, bid'ah dan mungkarat dan kemungkaran-kemungkaran. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jihad dalam melawan para pelaku kezaliman, kebidahan dan kemungkaran juga memiliki tiga, memiliki tiga derajat. Yang pertama yaitu biliat inqadara, inqadira apabila dia memang mampu. Jihad dengan tangan, dengan kekuasaannya. Ya, dengan kemampuannya, dengan kekuatannya. Jika dia lihat ada yang melakukan kemungkaran, maka dia nah, begitu. Jika ada salah satu negara muncul suatu pemikiran bid'ah, maka pemerintah wajib untuk mengatakan musnahkan itu sampai ke akar-akarnya itu wajib. Ya. Itu wajib. Nah, ini adalah jihad. Karena apa? Karena melawan jihad melawan bid'ah. Makanya pemahaman-pemahaman mungkar yang muncul zaman sahabat itu tidak pernah bisa langgeng. Muncul dikit, pes. Muncul dikit, pes. Gampang sekali karena apa? Karena para sahabat adalah para ulama. Mudah melihat ini sesat, ini tidak. Kalau sekarang Begitu muncul aliran sesat, orang mikir dulu, mikir-mikir dibahas, diseminarkan. Hah? Seminarkan, nah baru ah simpulkan. Betul. Kan begitu. Kesimpulannya betul. Nanti yang di simpulnya salah. Kan begitu. Yang ini mengatakan nggak apa-apa lah mau betul masalah kita kan demokrasi. Nah, macam-macam. Nah, macam-macam ini sekarang kondisi kita sekarang ini. Jadi para ekafidin, ya yaitu dengan pada zaman sahabat, setiap terjadi keanehan-keanehan, baik dalam uh, masalah akidah, ya ini masih sedikit sekali. Masalah ibadah, ini langsung mereka tumpas. Karena memang mereka sudah punya barometer. Mana yang hak dan mana yang batil. Makanya semakin uh, tua zaman ini, semakin jauh generasi dari Rasulullah SAW, maka barometernya pun akan semakin semakin lemah, semakin lemah, lemah, lemah, lemah, lemah, sampai sampai hilang. Sampai nanti sebagaimana mana dalam suatu hadis, orang-orang nggak tahu lagi haji, nggak tahu lagi sholat, yang tahunya hanya ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Coba bayangkan, sholat pada waktu itu nggak tahu. Gimana itu? Sholat nggak tahu, bagaimana yang lainnya coba? Haji nggak tahu. Mungkin kalau ada yang melaksanakan haji, hobi oh, bid'ah ini. <laughs> ah begitu. Sekarang aja kita nggak mengatakan sholat itu bid'ah. Nanti, nanti kita nggak tahu. Terbukti sunnah-sunnah yang dulu diamalkan sekarang dilakukan dikatakan bid'ah. Nah, bukan tidak mungkin yang sekarang masih dianggap sunnah nanti udah bid'ah dikatakan orang. Kenapa? Karena barometernya semakin lama semakin semakin lemah. Fa'in inta kala ila lisan. Kalau dia nggak sanggup dengan kekuasaan dia, maka dia pindah dengan lisan, beri nasihat, dakwah dan seterusnya. Wa in ajiza jahada biqalbi kalau nggak mau juga ya sudah dia menjihatinya dengan apa? Melawannya dengan dengan hati saja, hati yang nggak suka. Ya. Antum mau membasmi pornografi, Nggak bisa. Nggak punya kekuasaan. Ya. Jangan nggak punya kekuasaan di luar, di rumah aja kadang-kadang sering diatur istri. Mau ngatur pornografi pula yang se-Indonesia bahkan sedunia. Nggak bisa. Mau ngomong pakai dakwah pakai lisan. Enggak didengar orang. Kenapa? Enggak ada LC di tengah di ujungnya. Akhirnya dengan dengan hati. Kadang-kadang pun apa namanya? <clears throat> jihad dengan lisan. Oh, kami enggak suka, enggak suka, enggak suka <laughs> kan begitu. Jalan-jalanlah di di tengah jalan tuh. Bubarkan, bubarkan, enggak suka, enggak suka kan begitu. Tapi kalau nengok mau juga ini repotnya kadang-kadang ini. Ini kadang-kadang repotnya. Ketika ada kelompok yang berusaha mendemo kan begitu. Ya, mendemo pemerintahan gini. Mereka mendukung. Tetapi kasetnya masih banyak di rumah. Ya. Ya, bayang bayang Inul masih banyak di rumahnya. Nah, ini jahat apa namanya? Kan munafik namanya ini. Yang mendingan diam sajalah. Ya. Orang paling paling tidak itu paling lemah jahatnya dengan hati kita nggak suka sudah gitu. Kalau dengan hati juga kita masih suka, jihad apa namanya? Walaupun kita katakan di depan mimbar wah wah wah wah wah tapi hati kita masih suka, itu enggak jihad. Ya, itu enggak jihad namanya. Itu hanya sandiwara belak. Nah, itu dia. Sandiwara saja. Makanya antum jangan mau jadi korban sandiwara. Dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi Barang siapa yang melihat kemungkaran maka dia rubah dengan tangannya. Ini untuk penguasa. Penguasa baik dari tingkat rumah tangga, baik dari tingkat person, individu sampai tingkat negara. Tergantung dari kekuasaannya. Kalau di antum misalnya belum punya istri, maka kekuasaan antum hanya pada diri antum sendiri. Misalnya matanya kan melihat anggap, "Oh, mata kamu melihat tonjok." <laughs> gitu. Kita nggak ngelihat lagi. Nah, begitu. Pokoknya dilawan kan begitu supaya tahu dia. Lain kali jangan lihat-lihat macam-macam gitulah kira-kira. Kalau dia sudah punya keluarga, sudah punya keluarga, ah berarti dia punya istri dan punya anak. Inilah kekuasaan dia, nggak ada yang lain. Jangan kekuasaan dia hanya istri dan anak, kemudian mau menjajah ke tetangga lain. Ini ekspansi namanya. Udah. Nah, kalau dia RT ya berarti tingkat RT lah yang berusaha untuk dia perbaiki dan seterusnya dan seterusnya. Fa'ilamnya stati kalau nggak sanggup juga ya sudah dengan dengan lisannya. Fa'ilam yastati fabi Kolbi, wadalika Akul iman. Kalau nggak sanggup juga maka dengan hatinya. Itu paling minimal, tidak ada di bawah itu lagi. Ketika kita melihat mungkar, kita senang. Nah, jangan jangan cerita masalah jihad. Ya, jadi jahat jadinya. Kenapa? Ketika kita melihat mungkar kita masih senang. Ketika ketika kita ngomong, wah kita nggak suka, kita harus hapuskan musik-musik. Tapi ketika dia dengar musik, jempolnya masih goyang, berarti belum. Nah, karena dia masih masih senang. Karena yang minimal itu tidak nggak suka dalam hati walaupun nggak ngomong, ya. Walaupun ngomong kan nggak suka ya sudah, kan begitu udah pergilah Jadi demikian. Wadhalika adhaful iman, itulah yang iman yang paling rendah. Kalau dia masih suka berarti tidak punya keimanan dalam masalah ini. Dalam masalah ini, ya. Dalam masalah ini imannya tidak ada. Artinya apa? Misalnya dia belum bisa meninggalkan e, perbuatan mungkar seperti dia masih senang ngintip misalnya. Ya, masih senang ngintip, sulit dia meninggalkan. Ada yang seperti ini. Udah menjadi kecanduan, mungkin udah memang gennya begitu dari nenek moyangnya. Memang begitu. Kecanduannya ada, nanti anaknya ada lagi, ada lagi. Sulit sekali Ya, kalau dia masih senang dalam masalah ini, dia tidak punya keimanan. Karena apa? Karena masih senang dengan dengan perbuatan mungkar tersebut. Yang lain-lain masih begitu. Bukan berarti nggak punya iman, berarti kafir nggak begitu. Padahal jika atau iman, kalau yang hatinya juga merasa senang dengan kemungkaran tersebut, berarti tidak ada lagi keimanannya dalam masalah ini. Nah, begitu dalam masalah ini. Seperti antum kalau pertama sekali berbuat kemungkaran, pasti ada bisikan, "Oh, jangan, itu dosa." Kan begitu? Ah, nggak usah lah, sekali-sekali saja kan, sekali. Besok sekali lagi kan, masih sekali-sekali, sekali besok, besok sekali lagi, sekali lagi. Besok dibuat lagi. Ini bisikan yang melarang kita ini semakin lama akan semakin lemah. Yang tadinya jangan, yang kedua kita buat jangan. Nanti nah, sampai tidak ada lagi bisikan. Makanya ada istilah pembunuh berdarah dingin. Kenapa? Iya, kalau dia bunuh bunuh saja, nggak ada pertimbangan. Kalau kita kalau membunuh kan masih mikir. Wah, gimana ya? Nah, kan masih mikir. Ya. Seperti orang terbiasa berantem, berkelahi, kalau dia mukul-mukul saja nggak pikir-pikir. Tapi mereka nggak biasa, ketika aduh gimana ya? Jangan-jangan kita pula kena gitu. <laughs> Masih mikir. Ya. kalau mereka sudah tidak punya perhitungan, yang penting pukul saja begitu. Kenapa? Karena bisikan larangan tadi sudah sudah tidak ada. Ya, sudah lemah ataupun tidak ada sama sekali. Tidak ada bisikan yang melarang. Nah, jadi demikian. Dari hadis Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah SAW Qala bersabda Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummati qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabu ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amri. Tidak ada satu nabi pun yang diutus Allah kepada umat-umat sebelumku kecuali di kalangan umat tersebut ada penolong-penolong para rasul dan para sahabat-sahabatnya yang mengambil sunnah dan melaksanakan perintahnya. Jadi setiap rasul itu ada pengikutnya yang mentaati perintah rasulnya dan memegang sunnah-sunnah rasulnya. Summa innaha takhallafa min ba'dihim khulufun. Kemudian generasi berganti generasi yaquluna ma la yaf'alun. Mereka berkata dengan apa yang mereka tidak lakukan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, melakukan dengan apa yang tidak diperintahkan. Coba. Dia ngomong tapi tidak ada perintahnya. Dia berbuat, dia ber, berbicara, tapi tidak melaksanakan. Dia melaksanakan dengan sesuatu yang tidak ada perintah. Paman jahadahum biyadihi bahwa mukmin. Barang siapa yang menjihati mereka ini, menjihati melawan mereka ini, maka dia adalah seorang mukmin kata Rasulullah. Jihad melawan mereka ini, dia adalah seorang mukmin. Paman jahadahum bilisani bahwa mukmin. Barang siapa jihad menjihati mereka dengan lisan mereka, maka dia juga seorang mukmin. Wa man bikal biqalbi fa mu'min. Barang siapa menjihati mereka dengan hati juga seorang mukmin. Wa laisa dza wa ra'a dzalika minal imani misqala khardal habbati khardal. Selain itu, berarti tidak adalah tidak ada lagi yang tertinggal dalam hatinya keimanan walaupun hanya sebesar uh, biji sawi. Nah, jadi demikian para ikhwatuddin azallahu iyyakum jihad uh, maratibul jihad <coughs> yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Yang pertama jihad melawan melawan hawa nafsu yaitu memiliki empat maratib. Jihad mencari ilmu, jihad mengamalkan jihad, apalagi mendakwahkan dan jihad. kabar Kemudian jihad melawan syaitan ada dua. Jihad mencegah syubhat dan dan syahwat. Ada enam ya. Kemudian apa lagi? Jihad melawan orang kafir. Ada empat, yaitu iya dengan dengan hati, dengan lisan, dengan harta dan dengan jiwa. Kemudian terakhir jihad melawan orang zalim, bid'ah dan orang mungkar. Ada ada tiga, yaitu iya dengan tangan, dengan lisan dan dengan dengan hati. Demikianlah 13 maratibul jihad yang dicantumkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Semoga ini menjadi uh, uh, menambah wawasan kita tentang permasalahan jihad. Jadi jihad tidak harus perang dan perang tidak harus jihad. Banyak orang perang tapi nggak jihad. Walaupun mengatasnamakan jihad. Nah, jadi demikian para ekofidin, azallahu Demikian juga jihad belum tidak berarti harus membunuh. Ya. Jihad tidak berarti harus membunuh. Jihad tidak mesti harus membunuh orang kafir. Banyak jihad-jihad yang tidak pakai membunuh orang kafir. Bahkan jihad pertempuran pun tidak harus membunuh. Kalau mereka sudah sadar, kalau mereka sudah menyerah ya nggak dibunuh, selesai. Itu masalahnya. Nggak harus tujuan utamanya tidak membunuh. Tetapi apa tadi? hatta la takuna fitnah. Sampai tidak ada lagi fitnah. Inilah inti daripada jihad fi sabilillah. Aku lupa qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin innahu al-ghafur rahim.